Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Imam syakirin. Wassabirin. Wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya setelah kita bersabar dan bersabar, Allah akan berikan kepada kita Mulai dari tadi yang kita sebutkan bersabar untuk mencari rizki akan diberi oleh Allah rizki. Yang bersabar bisa ber, berusaha untuk beribadah akhirnya oleh Allah diberi kebiasaan, kenyamanan di saat beribadah. Akan tapi ketahuilah. Di saat Allah memberikan kepada kita kenikmatan, ada lagi nanti kerusakan atau perusak-perusak apa yang sudah diberikan Allah pada kita. Yaitu munculnya hati yang tidak bersyukur. Allah memberikan kepada Anda rizki. Bagaimana syukur Anda? Dulu di saat punya penghasilan sehari cuma 30 ribu, begitu mudahnya dia bersedekah sehari 2 ribu. Atau 3 ribu. 3 ribu dari 30 ribu berapa persen? 10 persen. Sekarang tanyakan kepada orang yang punya penghasilan sehari 100 juta, kira-kira bisa tidak bersedekah 10 juta? Hah? Berat. Dulu waktu mungkin hanya jualan daun atau becak, mohon maaf, hatinya bersih. Lihat, setiap becak dapat 50 ribu, dia selalu menyisihkan lima ribu. Berapa persen dari lima ribu? sepuluh persen. Tapi di saat kita punya penghasilan ya, bisa enggak kita mengeluarkan sepuluh persen? Selain zakat itu. Karena becak tidak wajib zakat. <laughs> Kalau zakat masuk tidak usah ditanyakan. Kadang di saat diberi oleh Allah rezeki, ternyata yang muncul adalah kepelitan, tidak ada syukur. Tidak ada syukur. Sudah punya penghasilan sebulan 100 juta, anggap langkah beratnya untuk mengeluarkan 10 10 juta. Begitulah manusia. Padahal dulu tidak punya apa-apa. Itu namanya ditutupi. Nikmat Allah itu menjadikan dia tertutup dari kesadarannya untuk bersyukur. Maka yang perlu kita tumbuhkan syukur. Lihat, yang diberi harta, syukur. Sama yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuatan untuk beribadah. Eh, yang bisa beribadah bangun di tengah malam. Siapa yang membangunkanmu? Siapa yang memberikan hatimu berkeinginan untuk bangun malam? Siapa yang memudahkanmu untuk bangun malam? Yang bisa bersedekah sekalipun, siapa yang menggerakkan hatimu untuk bisa bersedekah? Jawabannya adalah Al Allah. Maka dari itu perlu kita bersyukur bukan saja urusan di saat kita diberi oleh Allah rezeki tapi bersyukur karena Allah telah membangunkan kita di tengah malam. Bersyukur karena Allah menjadikan kita ahli ibadah. Bersyukur karena Allah menjauhkan kita dari maksiat. Mungkin Anda suatu ketika ingin melihat yang haram. Anda berkeinginan untuk membuka kelambu, cendela atau korden, cendela ingin melihat aurat di sana. Ternyata waktu Anda ingin melihat begitu, Anda disengat tawon. Bisa tidak bersyukur? Alhamdulillah kok disengat tawon. Coba tidak disengat tawon, saya akan ngintip yang haram. Mengintip yang haram, lihat. Bisa tidak kita bersyukur bisa seperti itu, lihat. Mungkin kita akan bermaksiat tiba-tiba motor kita bocor. Bisa tidak mensyukuri motor yang bocor itu? Kita pernah tidak kadang kurang merenung. Mesti yang kita masuk, Alhamdulillah, saya mau bermaksiat. Kadang marah, kurang ajar, ini motor macet. Right? Akan tapi lihat, ternyata hadirnya rasa syukur ini, subhanallah, perlu renungan. Yang bisa beribadah bisa berpuasa terus-menerus, kadang tidak bisa bersyukur atas nikmat ibadah. Maka menghadirkan syukur luar biasa. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi syadid Syukuri nikmat Allah yang berikan kepadamu niscaya Allah akan tambah yang bersyukur kepada Allah karena bisa bersedekah dan bisa berinfak. Syukuri. Ya Allah, alhamdulillah aku bisa berinfak ya Allah. Lihat. Allah akan tambah. Rizki akan ditambah dan infak akan mudah. Yang bisa bangun malam, bisa melakukan sholat tahajud, Memohon kepada bersyukur kepada Allah, ya Allah, terima kasih kepadamu telah kau bangunkan aku untuk tahajud ya Allah. Akan ditambah oleh Allah semakin sehat tubuhnya, semakin mudah beribadah. Maka bersyukur ini amat penting. Yang sudah meniti jalan kepada Allah dari awal bersama Imam Haddad sampai pada akhir majelis ternyata hatinya semakin baik. Alhamdulillah bisa semakin rindu kepada Allah. Maka yang perlu dihadirkan adalah syukur. Bahkan Anda saat ini sadar atau tidak bisa mengikuti acara semacam ini adalah semuanya dari Allah. Anda perlu syukur. Anda bisa menyaksikan acara kemuliaan semacam ini. Kita perlu bersyukur dan sungguh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita hadirkan. Akan tapi orang baru bisa bersyukur kalau kita kalau orang itu sudah bisa mensadari menyadari akan agungnya nikmat Allah. Maka agar kita bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita lakukan yang pertama adalah merenung Pertama memohon kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku kemampuan untuk bersyukur. Memohon kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku ya Allah kemampuan untuk mensyukuri segala nikmatmu. Dan bersyukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, itu kan syukurnya lidahmu. Akan tapi syukur atas nikmat Allah ya sesuai menggunakan nikmat tersebut sesuai yang Allah kehendaki. Matamu syukuri matamu dengan melihat yang baik, memandang orang tua dengan penuh kasih, memandang Al-Qur'an, Harta yang diberikan oleh Allah kepadamu, mensyukurinya bukan hanya Alhamdulillah. Alhamdulillah sehari seribu kali, tapi pelitnya setengah mati. Apa artinya itu? Mensyukuri hartamu adalah berikan kepada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf, ini ada sekedar tambahan. Yang diberi oleh Allah rizki, lihat. Kalau anda ingin mensyukuri rizkimu, lalu engkau berikan kepada orang lain, harus anda pikirkan. Jangan-jangan anda memberikan ini, ternyata digunakan untuk maksiat. Ini banyak kita diingatkan oleh guru kami bahasanya ada sebagian orang bersedekah tidak berpikir yatim piatu. Bagus atau membuat sebuah yayasan. Bagus. Akan tapi benarkah tempat itu akan dididik um, apa orang di dalamnya untuk kenal Allah? Jangan-jangan akan dididik menjadi orang-orang yang berjahat kepada Allah SWT. Maka kalaupun Anda ingin menitipkan di sebuah panti asuhan atau di sebuah yayasan, di sebuah lembaga dengan harta Anda, Anda harus tahu untuk apa dan dikader bagaimana orang di situ. Jangan sampai ternyata setelah kita ketiga menjadi musuh kita. Baik, ini harta. Dengan ilmu Anda pun kalau ingin mengajarkan ilmu Anda harus tahu. Makanya diutamakan oleh para ahli tarbiyah, di samping Anda mengajar ilmu, maka Anda harus mengajar akhlak. Jangan sampai ilmunya, ilmu yang Anda berikan kepadanya menjadikan mereka semakin sombong dengan ilmunya akhlak. Jadi kita mensyukuri ilmu kita dengan mengajar orang lain, tapi di samping kita mengajar harus kita beri akhlak, yang berinfak dengan hartanya harus kita beri kepada mereka. Kalau kita berikan kepada mereka harta yang ya harus kita pilih siapa dia. Jangan asal duit. Ada sebagian orang kalau bersedekah asal sedekah saja. Ada orang datang kita kasih. Bagus akan tapi bisa saja dia tercerumus. Tapi harus kita pikirkan siapa yang akan aku kasih. Untuk apa perjuangannya? Dan seperti apa ketulusan orang ini? Kesungguhannya seperti apa? Maka insya Allah dengan harta anda yang anda syukuri, mohon maaf, setelah kita melewati syukur dengan lidah ya, anda mensyukuri dengan berinfak, tapi infaknya pun harus Anda pikirkan. Anda mengajar orang, lihat. Kata Imam Ghazali, kalau Anda mengajari orang yang tidak Anda didik dengan akhlak, maka Anda sebetulnya telah menanam saham kejahatan untuk orang tersebut. Ilmu yang akan digunakan untuk kemaksiatan Anda akan dapatkannya Dan seterusnya. Maka perlu kita belajar syukur. Yang pertama adalah tadi minta kepada Allah. Yang kedua, kita merenung akan agungnya nikmat. Kemudian setelah kita menyadari akan agungnya nikmat, baru saat itu kita bersyukur. Orang tidak akan bisa mensyukur nikmat Allah kecuali orang itu mengagungkan nikmat Allah. Orang tidak akan bisa mengakui agungnya nikmat Allah kecuali dia merenung, maka dasar merenung ini sangat penting. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.